warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak, para ikhwas sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengambil faidah dari kitab Situ Durar. Kita sedang dalam pembahasan masih bab yang pertama yaitu ikhlasuddin lillahi subhanahu wa taala. Yaitu prinsip mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah taala. Kita telah lebih banyak pembahasan dari poin-poin yang telah beliau sampaikan berkaitan dengan alasan yang sangat mendasar kenapa kita mesti memperhatikan akidah tauhid. Kemudian di antara perkataan beliau kama anna tauhida yuqabiluhu syirk fa innal ikhlasa yuqabiluhu arya. Sebagaimana tauhid itu lawannya adalah syirik, maka ikhlas itu adalah lawannya riya. Seorang muwahid, seorang ahli tauhid tertuntut dia untuk membersihkan syirik sebersih-bersihnya sehingga benar-benar tauhid dia bersih dari segala bentuk kesyirikan. Demikian pula seorang muwahid bagaimana dia mewujudkan keikhlasan dalam beramal dan membuang jauh-jauh membersihkan sebersih-bersihnya segala bentuk riak dalam beramal dan telah kita lalui bahwa ikhlas itu sifatul mukminin sifatul muwahidin Sedangkan ria sifatul munafikin. Orang-orang yang mereka agamanya penuh dengan kepalsuan. Bahkan A sampai Z, orang-orang munafik, agama mereka adalah palsu. Sebagaimana persaksian Allah tentang orang-orang munafik, yuhadi'un Allah waladina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan ingin menipu kaum mukminin dengan tampilan agamanya. Mereka adalah layuk minun, tidak memiliki keimanan sama sekali. Mereka adalah orang-orang disaksikan Allah kebohongannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik mereka ini benar-benar pendusta. Kemudian ikhwani fillah maka dikatakan di antara beberapa definisi ikhlas bagaimana pas seorang mukmin dia berusaha untuk mengikhlaskan amalnya di antara beberapa perkataan tentang ikhlas dari perkataan para ulama dan sebagian telah kita sampaikan al ikhlasu istiwa'u a'malil abdi fil zahir wal batin. Ikhlas itu adalah kesamaan amalan seorang hamba yang zahir maupun yang batin, luar dalamnya sama. Yang dia nampakkan seperti yang ada di dalam batin dia. Yang dalam batin dia dia wujudkan dalam tuh amalan zahirnya. Wariya'u ayyakuna zahiruhu khairan min batinihi. Adapun orang yang ria, tampilan zahirnya lebih baik dibandingkan dengan tampilan batinnya. Saat ketika tampil di depan manusia lebih bagus, lebih menakjubkan, lebih mengagumkan. Tapi begitu dia sendirian, tidak ada seorang pun yang melihat, acak-acakan, semrawut. Salat ketika bersama orang banyak, masya Allah dibagus-baguskan sehingga targetnya orang betul-betul memuji tentang amal dia. Tapi ketika dia sendirian, malas, nggak bergairah, nggak bersemangat. Dakwah ketika banyak pengunjungnya ribuan atau bahkan jutaan dia tersanjung sukses besar. Tapi ketika yang hadir hanya lima, tiga, dia langsung anjlok, drop, sehingga betul-betul hilang gairah sama sekali. Ini ada sesuatu yang sedang ditargetkan dari perkara duniawi. Sehingga berbeda antara berbagai macam tampilan-tampilan yang berkaitan dengan dampak berkurang dan bertambahnya duniawi. Kemudian maka dikatakan seorang ulama salaf Bilal Ibnu Sa'ad la takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwahu fis sirri. Kamu jangan menjadi wali Allah ketika sedang bersama dengan banyak orang dalam eh, kondisi ini ketika disaksikan banyak orang terang-terangan. Tetapi ketika di kese, kesunyian, kesendirian, di balik mata manusia, dia menjadi musuh Allah. Di depan orang nampak alim, saleh. Tapi ketika sendirian, dia seperti setan yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Tenggelam dalam maksiat ini adalah wali saat bertemu orang banyak, setan ketika dia sedang sendirian. Oleh karena itu, ikhwanillah, para salaf kita bagaimana mereka berusaha untuk lebih memakmurkan batin mereka dibandingkan dengan bahir mereka. Maka barang siapa yang semangatnya dalam menyembunyikan kebaikan-kebaikan. Seperti semangatnya dia menyembunyikan keburukan, benar-benar ini indikasi keikhlasan. Semangatnya menyembunyikan kebaikan, seperti semangat dia menyembunyikan ke kejelekan. Menyembunyikan kebaikan, susah atau gampang ikhwan? Ya? Susah kenapa? Hah? Banyak orang tahu? Kenapa dia susah menyembuhkan kebaikan? Targetnya apa? Targetnya orang melihat dia orang baik sehingga terpuji, dipuji. Kenapa orang semangat menyembunyikan keburukan ikhwan? Ya supaya tidak kelihatan cacatnya. Ah, kenapa indikasi seorang Ikhlas itu adalah dia berusaha sekuat mungkin menyembunyikan kebaikan. Kenapa? Hah? Kenapa di antara indikasi keikhlasan seorang adalah kuatnya semangat dia menyembunyikan kebaikan? Kenapa? Dia tidak pedulikan komentar manusia dan bahkan takut dari komentar manusia dan dia ingin hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di antara nasihat para salaf kita, uktum hasanatikum kama taktum sayiatikum. Sembunyikan kebaikan-kebaikan kalian seperti kalian menyembunyikan keburukan-keburukan kalian. Kemudian di antara perkataan tentang ikhlas, wakila dikatakan al-ikhlasu huwa ifratul haqqi subhana bil qasdi fit ta'ah. Ikhlas adalah semata-mata menjadikan niat ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berusaha untuk memurnikan niat untuk menjadikan niatnya semata-mata dia tujukan kepada Allah taala dalam setiap ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Mengajar antum berdakwah mengajar seribu orang dengan satu orang tidak akan mengurangi semangat kalian. Karena yang kalian cari bukan pandangan makhluk, bukan perhatian makhluk, tapi yang Anda cari adalah perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cukuplah persaksian Allah walau tanpa persaksian para makhluk. Kemudian wakila dikatakan pula tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin Ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li. Membersihkan perbuatan atau mengosongkan perbuatan dari catatan-catatan makhluk. Ini tidak dia pedulikan sama sekali komentar-komentar orang. Yang dia saat yang dia targetkan bagaimana terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk tidak dia pedulikan. Sehingga dia sangat meneliti apakah amalnya terpuji di hadapan Allah atau tidak. Maka dikatakan walidalika qila sal. Oleh karena tadi dikatakan kepada asal ayu syai'in asatu ala nafsi. Apa yang paling berat bagi jiwa? Katanya al-ikhlasu yang paling berat bagi jiwa adalah ikhlas. Kenapa? Li'annahu laisalah fi nasib fihi nasibun. Karena dalam ikhlas ini tidak ada bagian apa-apa bagi dia. Ikhwanibillah, ria dikatakan syahwat terselubung. Kenapa? Ria dikatakan syahwat terselubung. Kenapa ikhwan? Hah? Habib? Mana? Hah? Karena dalam ria itu ada kenikmatan. Ya enggak? Ada kenikmatan, menikmati pujian. Sehingga ria itu syahwat terselubung. Ada orang yang rakus dengan pujian karena menikmati pujian. Maka kemarin ikhwan akar ria apa kemarin itu? Ada tiga, apa itu? Akaria, sumber-sumber orang itu ya ini suka dengan ria. Apa? Satu, menikmati pujian. Sehingga terasa lezat dengan pujian. Sehingga dia pengen selalu terpuji oleh orang. Yang dua, lari dari celaan sehingga dia nggak suka. Paling pahitnya hidup itu kalau dia dicela orang. Yang ketiga, huh? menginginkan apa yang di tangan manusia, harta, jabatan, atau apa, atau anaknya, atau apanya diinginkan. Sehingga dia ingin dipuji oleh orang yang kira-kira nanti bisa diambil sesuatunya. Apa hartanya, Oh Masya Allah ustadznya bagus sekali. Maka dia suka pengen diundang lagi. Intinya hanya pengen tampil hebat, tampil memuaskan, supaya laris dipuji manusia, laris. Atau ingin jabatannya, atau ingin penggemarnya banyak. Ini semuanya ingin apa yang di tangan manusia. Ah, ikhlas membersihkan dari itu semuanya. Dia tidak peduli dengan pujian manusia, dia tidak peduli dengan celaan manusia, dan dia bukan apang di tangan manusia yang dia inginkan. Kemudian ketika Abu Bakar as eh, ketika Abu Bakar Al-Marwazi ada orang mengatakan sami'tu rajulan yaqul li Abi Abdullah Aku mendengar ada orang mengatakan kepada Abu Abdullah Imam Ahmad. Imam Ahmad dia adalah ya Abu Abdullah. Anaknya Imam Ahmad adalah Abdullah ibnu Ahmad. Menyebut-nyebut tentang asidoku wal ikhlas. Menyebut-nyebut tentang kejujuran dan keikhlasan. Apa kata Imam Ahmad? Bihada irtafa al qaum. Dengan asidoku wal ikhlas kaum ini menjadi tinggi, menjadi berkualitas, menjadi betul-betul yakni umat yang nilainya tinggi dengan kejujuran dan keikhlasan. Alhamdulillah, tidak jujur, tidak ikhlas, ini sumber kerusakan di masyarakat. Coba pegawai nggak jujur, nggak ikhlas, apa yang terjadi? Nggak jujur, ya khianat, pengkhianat, tukang nilep, memalsukan data, kemudian gak ikhlas. Pokoknya kalau nggak ada imbalan-imbalan dia, ya ini berat untuk kerja. Sehingga akhirnya gampang disuap, siapa ngasih sogoan paling besar, rusak masyarakat yang seperti ini. Hilang ikhlas, hilang kejujuran. Sehingga adanya itu adalah pamrih dan khianat. Sehingga tikusnya terlalu banyak. Wajar kalau kemudian jualan laris dan harganya untungnya jelas, tapi kok ruga-rugi-ruga-rugi terus. Jualan laris, habis manis. Kemudian harganya juga bisa dilihat untungnya, bisa dikalkulasi Ini kok ruga rugi ruga rugi. Kemana? Ini kemana? Ya Kemudian, oleh karena itulah di antara yang dibenci para salaf kita zaman dulu, walihada kana immatu hadil ummah yakrahuna syuhrah. Oleh karena itulah para imam-imam kita zaman dulu. Mereka itu sangat benci dengan ketenaran. Beda dengan sebagian di antara kita yang hubbu syuhrah. Suka tenar. Sehingga mencari bagaimana caranya bisa tenar. Kata orang kalau Anda pengen tenar, kencingi sumur zam-zam. Langsung ternar, terkenal. Kita ini kadang-kadang nggak -kadang nggak punya modal tenar. Itu bagaimana menenar-nenarkan diri. Tenar, terkenal. Padahal nggak ada modal tenar. Para salaf kita zaman dulu, modal tenarnya itu sangat banyak. Tetapi mereka tidak suka dengan ketenaran. Maka telah kita sampaikan di antara kisah-kisah Yazid ibn Aswad, kisah Ayub As-Sikhtiyani. Bagaimana Ayub As-Sikhtiyani dia pencari jalan yang walaupun lebih jauh tapi orang tidak kenal beliau. Tidak kenal beliau. Karena kalau dia melewati saya jalan yang banyak orang kenal beliau, kalau dia ngasih salam, jawaban salamnya itu lebih komplit dibandingkan orang lain yang ngasih salam. Dia nggak mau diperlakukan khusus seperti itu. Demikian pula Yazid al-Aswad. Bagaimana ketika dia berdoa untuk minta hujan karena terpaksa Amir memanggil-manggil sampai kemudian turun hujan dengan segera sehingga namanya tenar dan beliau berdoa kepada Allah agar dimatikan seminggu setelahnya mati. Kemudian Lalu beliau katakan di antara definisi ikhlas yang dianggap oleh beliau sangat mencakup adalah perkataan Abu Osman Sa'id Ibnu Ismail. Apa kata beliau tentang ikhlas? Sidakul ikhlas. Nisyanu ru'yatil khalqi lidawani nadhar ilal khaliq. Ikhlas yang benar-benar, ikhlas yang sebenarnya Ikhlas yang benar-benar sejati. Ikhlas sejati itu adalah melupakan pandangan makhluk karena senantiasa melihat, memperhatikan pandangan Allah Ta'ala. Konsen total dengan pandangan Allah sehingga melupakan pandangan makhluk. Ini orang betul-betul ikhlas. Jangan sampai dia mengecewakan, jangan sampai dia kecewa karena Allah tolak amalnya. Maka yang dia konsenkan adalah bagaimana amal itu diterima Allah Ta'ala. Pandangan Allah, pujian Allah, penilaian Allah, bukan yang lainnya. Wal ikhlasu. Dan ikhlas itu kata beliau. Anturida biqalbika wa amalika wa fi'lika ridha Allah taala khaufan min sakhatillah dan ikhlas itu adalah Anda menginginkan dengan hati Anda, dengan amal Anda, dengan perbuatan Anda ridhonya Allah, takut dari kemurkaan Allah, ka'annaka tarahu bihaqiqati amalika binau yarak karena kata Raubi hakikatin, Seakan-akan Anda betul-betul melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat amalmu. Sehingga seakan-akan Anda betul-betul melihat hakikat amal Anda. Biannau yarak bahwa Allah melihatnya. Sehingga kenapa hatinya, amalnya Semata-mata dia ingin mencari ridha Allah dan takut dari kemurkaan Allah karena dia sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat hakikat amal dia. Jangan sampai ada amal dia yang cacat. Bagaimana mikirnya itu amalnya mulus, sempurna, tidak ada cacatnya sehingga mendapatkan pujian Allah taala. Konsennya itu ke situ. Konsennya itu ini ke situ. Hatta yadhhabar riya an qalbik sehingga ria itu hilang dari hati Anda. Maka ikhwat yang sangat membantu kita ini menghilangkan ria bisa ikhlas adalah tingkat agama Anda masuk pada wilayah ehsan, Di mana betul-betul Anda sedang sangat yakin dan perhatian Allah memandang total amal kita. Sehingga bagaimana Anda berpikir amal Anda ini bagaimana sempurna, terbaik, sehingga diterima Allah, dipandang Allah, dipuji Allah Ta'ala. Ehsan seperti ini yang membuat Anda bisa gampang ikhlas dan kemudian lenyap riak. Maka ihsan adalah tingkatan agama yang paling tinggi. Karena akan menjadikan amal Anda semuanya berkualitas. Kemudian, kata beliau, Summa tadkuru minnatallahi alaik id waffaqaka lidzalikal amal. Kemudian yang kedua, ketika Anda beramal, ketika Anda beramal, Anda benar-benar mengingat bahwa keberhasilan Anda dalam beramal ini semata-mata dengan minnatullah, semata-mata dengan kurnia Allah Ta'ala. Hanya dengan nikmat Allah kita ini beramal. Bisa baca Quran, kita semangat baca Quran, semangat berdakwah, semangat beramal. Kita betul-betul tahu persis ini hanya semata-mata dengan nikmat Allah Ta'ala. Hatta yathabal ujbu min qalbik. Sehingga ujub itu hilang dari hati anda. Kenapa orang ujub ikhwat? Kenapa kira-kira orang ucup? Hah? Kenapa orang itu dia gampang ucup? Kenapa? Apa aku Ghazali? Karena dia merasa itu hasil kekuatan sendiri. Tuh, sapa nih, sapa. Membusungkan dada. Sehingga dia seakan karena kecerdasannya, karena kehebatannya, karena kekuatannya, sehingga ujub. Beda dengan orang yang merasa ini semata-mata karena Allah alhamdulillah diringankan Allah Ta'ala. Dia nisbatkan semua nikmat kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak diingat oleh perasaan ujub. Kemudian yang ketiga, wa tastamilu rifqa fi amalik hatta tathabal ajalatu min yang ketiga Anda menggunakan arifku dalam amal Anda. Jadi ketelitian, kehati-hatian, kelembutan sehingga hatta tathabal ajalah min kalbik sampai al-ajalah itu ketergesa-gesaan itu hilang dari Anda. Yang nasihat Nabi, maju ila rifqu fi Tidaklah kelembutan, kehati-hatian dalam satu perkara kecuali akan menjadi hiasan. Wa manusia min syai'in ila Tidaklah kelembutan dicabut kecuali akan nampak buruknya Ingat ikhwan, lihat di sini. Apa yang dikatakan Abu Osman, al ajalu baul hawa warifku iti sunnah. Tergesa-gesa itu mengikuti hawa nafsu dan arifku itu mengikuti sunnah. Kenapa kira-kira? Ketergesaan itu mengikuti hawa nafsu dan arifku itu mengikuti sunnah. Maka di antara alamat ikhlas dia arifku lembut, hati-hati, tenang, tidak tergesa-gesa. Kenapa? Kenapa kira-kira ikhwan? Apa hubungannya? Hah? Kalau al-ajalah kesusu, tergesa-gesa, itu biasanya punya target nafsu. Punya target nafsu. Ah, serah lah, Bener salah serah yang penting kecekel. Sehingga nggak perhitungan. Sehingga dia tergesa-gesa untuk mendapatkan bagiannya itu. Sehingga dia itibaul hawa, nggak peduli dengan benar salahnya. Tapi kalau arifku, orang yang lembut, penuh hati-hati, pelan-pelan. Hati-hati. Tidak tergesa-gesa. Yang dia pikirkan itu bukan ya ini kecekelnya enggak. Yang dia pikirkan itu benernya. Bener enggak? Kalau enggak bener enggak ada gunanya. Maka dia hati-hati, maka dia arifku. kok. Maka ajalah itu dari, termasuk di alamat ria atau alamat tidak ikhlas. Ada target-target nafsu yang di segera ingin dia dapatkan. belajar belum mateng, pengen cepat ceramah. Kenapa? Pengen segera terkenal. Ada target nafsu. Beda dengan orang hati-hati, targetnya itu menyampaikan dakwah, belajar dulu. Jangan sampai nanti dia sesat menyesatkan orang karena nggak punya ilmunya. Paham nggak? Kemudian yang keempat, Faida farakta min amalika wajala qalbuk khaufan min Allahi ayarudda alika amalak falayak baluhu minka. Yang keempat, apabila kamu selesai beramal, ada kekhawatiran hati Anda seandainya amal itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Sehingga alamat keikhlasan adalah setelah Anda selesai beramal, ada kekhawatiran seandainya amal Anda ditolak oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia terus muhasabah, dia terus koreksi, dia terus ini cermati amalnya, dia jaga. Dia jaga jangan sampai amal yang dilakukan dia batal terbatalkan dengan amalan dia berikutnya. Ini alamat orang dia memiliki keikhlasan. Sehingga target dia itu, amal dia itu jangan sampai rusak. Setelah dia sebelum beramal itu betul-betul hati-hati, pelan-pelan. Bagaimana cocok dengan, ya ini ajarannya, dia ikhlaskan amalan itu. Setelah selesai, selesai beramal, ada kekhawatiran tidak diterima, dia muhasabah, dia ekstra ketat dalam menjaga amal dia, jangan sampai amal dia nanti hancur, batal karena melakukan amal-amal yang membatalkan amalan dia. Sehingga amal itu kalau sudah dilakukan tidak tidak tidak terus begitu aman gitu aja. Ada kekhawatiran. Sudah sholat dengan ikhlas semalam tahajud. Berikutnya ketemu teman, Alhamdulillah semalam saya bisa sholat khusyuk, bisa nangis-nangis lagi. Alhamdulillah rasanya itu, oh enak, tentrem sekali. Lawang aman sudah tersembunyi, nggak ada orang lihat, dia nikmati sendiri dengan Allah Ta'ala, kemudian dia obralkan-obralkan dengan orang, sehingga memindah amalan dia dari tersembunyi kepada ini terang-terangan yang khawatir ini akan bisa batal. Ini dia jaga benar. Itulah yang dikatakan Allah dalam ayat yang sering kita baca juga. Walladina yu'tuna ma wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka itu telah memberikan apa yang dia berikan, melakukan amal apa yang dia lakukan, tetapi hati mereka ada perasaan takut apabila amal dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya mereka akan kembali kepada Allah taala. Dia takut bukan karena maksiat, tapi dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah taala. Sebagaimana kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasrabunal khamra wa yasriqun?" Apa mereka itu minum khamr dan mencuri kok mereka itu takut? Kata Nabi, tidak begitu ya Aisyah, la ya pintas Siddiq. Tapi mereka ini bahkan yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Dia puasa, dia salat, dia bersedekah. Wa yakhafun alla yuqbala minhum. Mereka khawatir kalau amal dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian mengatakan, yakni barang siapa yang dia benar-benar mewujudkan empat perkara ini. Tadi yang empat perkara itu apa ikhwan? Yang pertama hilangnya pandang makhluk sehingga hilangnya ria. Yang kedua, yang ketiga hilangnya ria, hilangnya ujub. Yang ketiga, arifku yang keempat cermat setelah beramal maka ini alamat keikhlasan. Dengan demikian kita anggap telah selesai pembahasan ini tentang Mukodima. ini pembahasan uh, ikhlasuddin insyaallah kita masuk nanti bab yang kedua at-tariqu wahidun demikian wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh